Bismillahirrahmanirrahim Ikhwani wa akhri fillah Azim masakumullah Ikra ya akhwana Faris Ya akhwana Faris Anta Ikra Indah kitab ما عندك نعم محمد أنت siroyatin هو من فتوره sirrika wastasir enam. poin yang ketiga wa fasik yang sebelumnya adalah membahas masalah kriteria untuk kita berteman sifat-sifat untuk kita berteman bagaimana kita mencari teman maka carilah orang yang berakal ini orang yang paham dalam masalah urusan agamanya sehingga nanti ketika dia nggak paham akan menularkan kepada dirinya dan juga yang kedua adalah mempunyai akhlak yang baik ini punya akhlak yang baik. Janganlah kalian berteman dengan orang-orang yang akhlaknya jelek, yang kurang berakhlak, yang sangat jelek akhlaknya. Ini. <clears throat> Wa amal fasik. Adapun orang yang fasik, nam al fasik. Ini siapa ini? Mana kelas? Afan? Isim Wazannya apa? Wazan, wazan, isim fa'il Hada Fa fa'ilun. Fi'ilnya apa fi'ilnya? Fi'ilnya apa fi'ilnya? Fi'il madinya. Fi'il madi Fasakoya suku. enam ada juga fasuko. Ada dua bentuk. fasakoyaf suku, fasukoya suku. <clears throat> Fasik. enam jadi orang yang melakukan satu kefasikan. Kharaja ansiratil hak Ini ya. Ini orang yang Fasik kharaja anitorikil hak orang yang keluar dari jalan kebenaran ini fasik umum nanti mencakup di sana ahli bid'ah mencakup juga di sana nanti orang-orang yang berbuat kesirikan musrik dinamakan musrik ini kharaj telah keluar dari jalan yang benar al-fasik orang yang melakukan satu kefasikan fa innahu la yakhafullah ya maksud sungguhnya orang yang fasik nah mereka dia tidaklah takut kepada Allah wa man lam yakhafullah ta'ala la tu'man ilatuhu layu yuthaku bihi dan barang siapa yang tidak takut kepada Allah Ta'ala ya, Ketika didapatkan orang Seorang yang ia tidak takut kepada Allah Ta'ala Maka Latu'man Tidak aman Nah tidak aman Yaitu bencana-bencana yang akan timbul dari orang tersebut Nah musibah-musibah ilah ini adalah musibah musibah yang bersumber yang akan keluar dari orang tersebut dari orang yang berbuat kefasikan tersebut ini akan muncul ini sehingga tidak heran dalam satu hadis ya masalul jadi soleh jadi susu ini permisalan gambaran orang-orang yang duduk orang yang baik dan orang yang jahat enam itu bagaikan apa sebul misik ini penjual minyak wangi ini ketika duduk bermajelis dengan orang yang baik-baik itu seperti dia duduk dengan orang penjual minyak wangi ini sebaliknya orang yang dia duduk-duduk bermajelis dengan orang yang jahat itu bagaikan duduk-duduk dengan orang yang apa pandai besi nah kalau kita duduk dengan orang yang baik-baik dengan orang yang penjual minyak wangi maka yang akan timbul ya yang akan muncul adalah kebaikan-kebaikan bau yang sedap ini kalau kalian nggak membelinya kalau kalian gak membelinya, itu minimal kalian akan mencicipi. Dicoba, gratis, majanan. gak beli. Ini minimal, minimal yang akan dirasakan dan akan apa? menebar ya ke seluruh tubuh. Wangi baunya enak. Demikian juga ketika dia bermajlis dengan orang yang soleh, orang yang baik, maka dia akan ketularan kebaikan-kebaikan tersebut Nam akan ia dapatkan dari orang yang baik tersebut. Ini. Tapi sebaliknya, ketika dia bergaul dengan orang yang jahat, nam seorang dia bergaul dengan pandai besi, bagaimana kemungkinan-kemungkinan yang muncul? Maka yang muncul adalah apa? Hah? Dia akan kena persikan apinya sehingga akan bikin rusak bajunya ini ketika dia dekat-dekat dengan seorang pandai besi pembuat pedang misalnya yang pembuat enam yang tukang bakar-bakar besi buat pedang buat peso dan sebagainya tombak dan sebagainya dia dekat dengan orang tersebut maka kemungkinan yang muncul enam dia akan apa kena persikan api tersebut sehingga bajunya apa kena menjadi bolong, menjadi rusak. Ini. Kalau nggak demikian, dia akan mendapatkan baunya yang tidak sedap dari pandai besi tersebut. Ini, ini yang ia dapatkan. Kalau semakin lama, semakin lama demikian, maka keselekan-selekan yang akan ia terima, bencana-bencana yang akan ia terima dari pandai besi tersebut Nah, demikian juga ketika bergaul dengan orang yang jahat, dia akan mendapatkan bencana-bencana enam dari kejahatan orang tersebut. Belum ya datang. Nanti adab Allah ketika Allah menghendaki untuk mengadab orang yang jahat tersebut. <clears throat> Ini jadi hendaklah ya kita menjauh dari orang yang fasik. Nah, kenapa? Karena tidak akan aman bencana yang muncul dari orang tersebut akan menimpa pada dirinya. Ini awataku fitnah. allah di dalam mingkum khosoh. Ini ya. Takutlah kalian terhadap satu fitnah, ujian, malapetaka, musibah. Ini yang akan menimpa kepada orang-orang yang berbuat dolim di antara kalian. Ini yang tidak dikhususkan, tidak dikhususkan orang yang berbuat dolim, kefasikan tidak tapi juga akan menimpa kepada orang-orang yang baik ketika dia nam dekat-dekat bergaul dengan orang tersebut ini seorang pencuri ini orang yang terkenal sebagai serok pencuri <clears throat> ada seorang muslim yang dekat dengan dia al Ta'ala ingin mengadab pencuri tersebut dan kebetulan ya ada orang muslim yang bersamanya dia suatu saat naik motor konsengan. maka Allah adab orang tersebut yaitu pencuri tersebut dan mengenal juga kepada orang yang di belakangnya yang dibonceng ini makanya hati-hati terhadap orang yang fasik terhadap orang-orang yang dia khurus antarikil hak yang dia keluar dari jalan kebenaran karena satu musibah dan fitnah itu tidak dikhususkan pada orang-orang yang berbuat kekeliman tapi juga akan menimpa pada orang yang baik-baik ketika dia bergaul dengan mereka <clears throat> nggak heran di Jogja ya ada gempa di Aceh tsunami ini terkena juga ahli sunnah orang yang baik-baik mereka menjadi apa meninggal dunia terkena musibah tersebut dengan sebab itu kebanyakan orang-orang berbuat kesirikan dan kebitahan maksiat merajalela di mana mana <clears throat> ini sehingga carilah yang dia orang yang taat orang yang baik-baik yang berakhlak yang baik kembali ke yang yang kedua husnul huluk bukan yang fasik karena dalam satu hadis, "Innallaha istakhlasa hadati li nafsihi la yasluhu li dinikum ila sakha wa husnul khuluq." Ala wa zayyinu dinakum bihima. Ini sesungguhnya Allah Taala enam mengkhususkan agama ini. Mengkhususkan agama ini untuk dirinya wa yasluhu lidinikum dan tidak akan baik Nam agama kalian Agama kalian tidak akan baik kecuali dengan saho, dengan sikap dermawan. enam Mudah untuk saling membantu. Wahusnul khuluk dan juga punya akhlak yang baik. Ini agama kalian tidak akan baik, tidak akan berdiri kokoh, tidak akan istiqomah. enam Kecuali dengan yaitu husnul khuluk dan dermawan. Ini hadis Amarah Ibnu Husain Rahu Tabroni ini terangkan sebagian para ulama ini mendoifkan tapi secara makna adalah sahih ini sebagian para ulama mendoifkan karena ada rawi yang bernama Amr ibnu Husain al Uqali bahwa rawin matrukun ini sebagian para ulama tapi ingat makna sahihah jiddan jadi agama kalian, agama kita semuanya kaum muslimin nggak akan istiqomah, nggak akan berdiri dengan tegak Nah, kesulitan dengan husnul khuluq. Ini. Maka kalian kalau ingin mendirikan agama kita agar kita kokoh agama kita cari orang-orang yang istiqomah enam sehingga akan menularkan kepada kita semuanya dan jangan cari yang jahat ini hukmul mar'i aladili aladini man Aladin Bikori ini. Dari awal kita sebutkan enam bahwasanya hukum seorang itu tergantung dengan agama teman dekatnya. Ini almaru aladin khalil fal durman yukhalilu. Siapa teman dekatnya? Kalau teman dekatnya ahlul maasi ya sudah alamat jelek ya agamanya akan runtuh enggak istiqomah terhadap agamanya <clears throat> ini yang pertama itu al fasik yang jadi orang yang berbuat kefasikan melayu sakubihi dan juga tidak akan sikoh ini ya tidak akan dipercaya dengan orang fasik tersebut ini Jangankan mereka orang awam, kita aja mungkin di mahat itu kadang nggak tenang. Ini sering ber, berbagai macam kejadian-kejadian barang hilang, ya uang hilang, HP hilang. Ini jadi nggak aman, ya. Jadi nggak aman orang menyimpan uang itu merasa was-was, jangan-jangan nanti akan diambil oleh temannya sendiri ini karena memang ada pencuri-pencuri di mahat kita nah nggak menafikan semuanya adalah baik ada yang jahat ada yang baik nah ini di mahat kita semuanya nggak baik ada yang jahat makanya ini yang sangat dikhawatirkan di tempat di mana setiap hari diberi wesangan-wesangan nah masalah makanan rohani, kemudian makanan bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah kok masih aja ya masalah bab masalah demikian yang tidak pantas dalam satu mahat al-sunnah wal jamaah <clears throat> ini yang ketiga wa amal mubtadi yukhafu min suhbatihi bi sirayatin bid'atihi yang berikutnya ada, adapun mubtadi fayukhaf dikhawatirkan ini min suhbatihi dari persahabatannya dengan orang tersebut mubtadi tersebut siro ya itu adalah apa jalan malam ini ya siro ya saro sri siro ya berjalan ketika malam hari ini bid'ah bid'atihi berjalan malam hari dengan kebidahannya dikhawatirkan ini ya jadi ini lebih keras lagi daripada yang di atas tadi kita lebih tegas lagi daripada yang al-fasik 6 karena tadi ini sungguh ya akan membuat subhat-subhat akan membuat apa hatinya menjadi rancu dalam memikirkan sebuah Islam yang tadinya al-haq menjadi remeng-remeng tengah-tengah antara ini benar apa enggak hak atau batil padahal tadinya sudah yakin ini al-haq di atas kebenaran tapi karena dia bergaul dengan ahli bid'ah enam orang yang menyimpang dari Salatul mustaqim sering memberikan subhat-subhat. kita ketahui bahwa subhat itu adalah apa? Subhat apa? Al-qulubu dha'ifa wa subhat khatifah. Ini, ini sifatnya subhat. Hati itu adalah lemah. Nah, adapun subhat-subhat itu adalah sifatnya menyambar-nyambar dari ahlu bid'ah yang muncul. Ini. Ketika dia ngomong itu akan menyambar siapa yang mendengarnya sehingga akan menjadi ragu siapa yang mendengar dia akan jadi ragu ketika keilmuan adalah tipis keilmuan adalah enam kosong lebih lagi menjadi bimbang 6. hasil ketika adanya subhat dari ahlu bid'ah yang muncul dari orang tersebut itu adalah akan menjadi rusaknya suatu etikot Nah, keyakinan akan berarti rusak. Ini. Kadang dengan subhat. Nah, dengan subhat akan muncul dari orang yang fasik ataupun dari orang yang tadi. Dari subhat, dari sahwat. Yang tadinya terkenal terkenal dengan sahwat, maka niatan-niatan akan berubah. 6. Yujibu fasadul qasdi wal iradah. Ini yang akan melahirkan suatu kerusakan tentang niatannya, tujuannya ketika dia suatu beramal, ingin mengamalkan sesuatu. Muncul syahwat, ingin jadi ini, jadi itu, dia cari ilmu karena ini, karena itu dan sebagainya. Jadi rusak niatannya karena suatu syahwat. In akibat syahwat, akibat subhat itu adalah akan yujibu dal i'tiqadi. Ini akan rusaknya suatu ke keyakinan. <clears throat> Sehingga kita lebih keras lagi terhadap orang tersebut jangan sampai kita berdekat-dekatan, nah jangan sampai kita berintim-intim akrab dengan al-mub tadi. <clears throat> Lebih dainya. Ya lebih da'inya yang menyuruh pada kebid'ahannya. Ini kalau orang awam mungkin masih bisa kita nasihati. Kita masih bergaul dengannya untuk kita saling memberikan nasihat kepada mereka. Tapi da'inya yang dia menyuruh pada kebid'ahannya, kalau anu bisa ajak kepada suatu al-haq. Kalau nggak bisa, khawatir dengan subhat, sudah tinggalkan itu lebih baik. Baik, mungkin itu saja yang kita baca. لولا سبحانه أن أستغفر